Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimil mannan. Dhi tawli wal ihsan. Wa sallallahu wa sallama على خير الأنام حبيبنا وشفيعنا وكرة أعيننا هو مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا ربنا اغفر ذنوبنا واغفر ذنوب آبائنا وأمهاتنا واغفر ذنوب مشايخنا واغفر ذنوب جميع المسلمين والمسلمات اللهم يا ربنا أعنا على طاعتك وأعنا على ترك معصيتك اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد para jamaah, para pemirsa, para pendengar yang mudah-mudahan Anda semuanya selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa orang yang selalu kita cintai, yang selalu dirindu-rindukan asehatnya, Beliau guru kita Buya Yahya yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mempercepat kesembuhan beliau hingga beliau bisa istiqomah membimbing kita untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, para pendengar, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Imam Ghazali rahimallahu taala Beliau suatu ketika pernah memberikan nasihat kepada murid-murid beliau, kepada anak-anak beliau. Dan mudah-mudahan kita semuanya diaku sebagai muridnya Imam Ghazali. Mudah-mudahan kita diaku oleh Allah sebagai pengikutnya Imam Ghazali. Sehingga nanti kita bisa berkumpul di surga bersama Imam Ghazali dan imam-imam yang lainnya. Begitu juga pemimpinnya para imam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ghazali beliau berkata kepada murid-murid beliau, idza lam ta'mal wa lam tajidil ajar jika engkau tidak beramal maka jangan harap engkau akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala kalau engkau tidak rindu beramal kebaikan tidak rindu memperbanyak amal-amal maka jangan ada harapan engkau akan mendapatkan pahala dari Allah Betapa banyak ilmu yang sudah kita dengar. Betapa banyak kajian-kajian ilmu yang sudah kita datangi. Mungkin satu minggu ada orang yang full hidupnya dengan mengaji, ngaji, ngaji. Akan tapi ingat, jikalau itu semuanya tidak membuahkan amal, walam tajidil ajar. Tidak akan mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dituntut keberadaan kita. Di dalam kita mencari ilmu harus ada buah. Ilmu. Kesungguhanmu. Bangun malam. Sholat berjamaah. Membaca Al-Quran. Menjauh yang haram. Bahkan sampai disebutkan oleh Imam Ghazali juga. Iza korokta alfa kitabin. Iza korokta alfa kitabin Idza qara'ta ilma mi'ata sana wa jama'ta alfa kitabin la takun musta'iddan li rahmatillah. Kata Imam Ghazali, apabila engkau menjadi orang yang sibuk membaca kitab sampai 100 tahun. Uh, setiap hari baca kitab terus. Sampai 100 tahun, Pak. Bu. Wa jama'ta alfa kitabin dan kau mengumpulkan seribu kitab. La takunu dan li rahmatillah. Itu semuanya tidak menjadikan engkau akan menjadi orang yang siap mendapatkan rahmat Allah. Jangan Arab bacaanmu yang sampai seratus tahun kitab ngaji Al-Quran itu. Mengumpulkan kitab sampai ribuan kitab. Jangan diharap dengan itu semuanya engkau akan mendapatkan rahmat Allah illa bil amal kecuali dengan amal diamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Diamalkan apa yang kita peroleh. Ada sebagian-sebagian hamba Allah yang tidak dipilih oleh Allah dari golongan liberal. Mereka mengatakan urusan surga, kebaikan itu kan ketentuan dari Allah. Kalau kita ini ahli surga, walaupun nggak beramal kebaikan, ya pasti ahli surga. Hmm. Ini sudah kurang ajar ini orang kayak gini. <laughs> Jadi nggak perlu kita amal kebaikan, Pak. Kita maksiat aja kalau ahli surga, ya insya Allah walaupun maksiat ahli surga. Mana ada orang kayak gitu itu. Maka kembalilah kepada perkataan ulama-ulama salaf. Rindulah untuk melakukan amal-amal kebaikan. Memang semuanya orang masuk surga itu karena kasih sayang Allah. Semuanya orang masuk surga karena rahmat Allah. Tidak ada satupun orang masuk surga karena amalnya nggak ada. Benar itu memang. Akan tapi ingat rahmat Allah itu akan diperoleh dari apa? Dari mana? Lewat orang nggak pernah sholat, maksiat terus mau dapat rahmat Allah, ya nggak bisa. Sholat yang serius, melakukan amal kebaikan yang ikhlas, baru Allah nanti memberi rah rahmat. Inna rahmatallahi Koribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat. Selalu menghampiri orang-orang yang berbuat kebaikan. Hmm. Kalau anda orang yang rindu berbuat kebaikan. Berarti rahmat Allah akan mengintil kepada anda. Rahmat Allah akan rindu untuk berkesinambung kepada diri anda. Kenapa? Karena kita adalah minal muhsinin. Termasuk dari orang-orang yang melakukan kebaikan kebaikan. Maka ayo berlomba-lomba di dalam melakukan amal kebaikan. Khususnya di bulan Dhul Hijjah ini. Karena ini adalah bulan istimewa. Asyahrul Khurum. Bulan yang mendapatkan predikat Al-Khurum. Dhul Qa'da, Dhul Hijjah, Muharram, dan Rojab. Itu adalah bulan-bulan yang kapan kita melakukan amal kebaikan di situ. Maka amalnya banyak dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terus tambah, tambah, tambah amal kebaikan. Dan ingat, Kapan engkau sudah melakukan amal kebaikan pun jangan terlena. Ada perusak ke amal-amal kebaikan. Setelah kita sudah istiqomah melakukan amal kebaikan, ya istiqomah jangan terlena. Betapa banyak orang itu terlena dari amal kebaikan yang dimiliki, seakan-akan dia itu adalah orang yang memiliki amal kebaikan segudang, selangit, menjulang tinggi ke langit segunung, akan tapi ternyata tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini Nabi Muhammad menegaskan di dalam sabdanya, salatun muhlikatun." Tiga hal yang menjadikan amal kebaikan orang itu binasa. Tiga hal. Hati-hati. Tiga hal yang menjadikan orang bina binasa. Salasun muhlikatun tiga hal diperhatikan. Bahkan tiga hal ini termasuk induk dari segala penyakit hati. Induk dari segala penyakit hati. Thalathun muhlikatun suhun muta wahawan muttaba wa ijabul mar'i binafsi. Yang pertama suhun muta kekikiran yang ditoati. Hmm. Kekikiran yang ditoa ditoati. Yang kedua, wahawan muttaba hawa nafsu yang diikuti yang ketiga wa ijabul mar'i binafsi kagum bangga dengan dirinya maka inilah yang menjadikan amal kebaikan seseorang hancur tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang pertama apa kekikiran yang ditaati kikir sama pelit itu kakak beradik. Semuanya jelek. Tapi lebih jelek kikir. Pelit jelek. Orang yang pelit, jikalau dia orang yang diberi lebih oleh Allah, tiba-tiba ada tetangganya meminta tolong, ternyata kok gak dikabulkan karena kepelitannya, awas. Sampai gak mau bayar zakat, buta dengan anak-anak yang lagi kelaparan, maka nanti siksaannya di hari kiamat itu hartanya akan dikalungkan di lehernya berupa api neraka. Hmm, orang yang pelit ini. Lu ada lagi yang lebih hebat daripada pelit, kikir. Kalau pelit itu gini Bapak Ibu. Pelit itu keengganan seseorang memberikan sesuatu di saat nikmat sudah ada di genggaman tangannya. Punya air mineral dua, temennya makan cabai kepedesan minta nggak dikasih. Badal punya du, dua ini orang pelit. Tapi kalau kekir lebih parah daripada itu. Belum punya, belum nikmat itu berada pada dirinya, nikmat itu belum nyampe kepada dirinya, dia sudah tidak mau memberikan kepada yang lainnya. Ini lebih parah ini. Sehingga buah dari kekikiran ini kalau dipatuhi suhun mutok dipatuin buahnya ini akan muncul anak-anak yang rusak anak-anak yang tidak soleh apa dengki hasut iri hati dengki hasut iri ha iri hati ini buahnya dari ke kikir sehingga Rasulullah menjelaskan di dalam sabdanya innal hasada yakulul hasanati kama takulun naru al hatoba sesungguhnya amal kebaik sesungguhnya hasud kedengkian itu akan melahap habis amal kebaikan seperti halnya kayu bakar seperti hanya api melahap kayu bakar oh. orang dengki iri hati sujud kalau sujud nangis ibu kalau baca Al-Quran nangis tapi kalau menemukan orang diberi nikmat oleh Allah hatinya sakit tuh ini hati-hati nggak ada nilainya itu amal ibadahnya percuma ada temennya diberi kenikmatan oleh Allah sakit hati ada tetangganya beli mobil sakit hati ada tetangganya naik pangkat sakit waduh kasihan ini babnya sakit hati terus ngenes terus hidupnya orang kayak gitu itu hmm? nggak ada enaknya dan ingat ngenesnya dia di dunia Mukot mukotima kesengsaraan di alam kubur sebelum nanti masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ceritanya orang dengki masuk surga enggak ada. Orang dengki itu masuk neraka Bapak Ibu. Orang hasut masuk neraka. Orang iri hati itu masuk neraka enggak ada. Orang orang ahli surga itu hatinya yang bersih. Makanya di saat Anda sudah melakukan amal kebaikan awas di sini. Hati-hati. Dan ternyata disebutkan oleh para ulama tidak ada kedengkian yang paling parah kecuali kedengkian para ustadz. Loh, ustadz, kiai ada dengki. Apalagi jenengan. Ya kan? Apalagi ibu-ibu. Loh, ustadz, kiai ada penyakit dengkinya. Apalagi kita-kita yuk, yang bukan ustadz, yang bukan kiai. Waduh jangan ngomong. Lahas ada ulama' kata Imam Ghazali. Tidak ada kedengkian seperti kedengkian para ulama. Kalau kita dengki dengan seseorang tukang bakso dengan tukang bakso dengki, mah paling kalau ternyata dia saling dengki, mungkin yang menjadi korban jualannya baksonya nggak laku. Tapi kalau Ustad dengan Ustad kok dengki, hasut sama hasut yang jadi korban para jamaah. Yang jadi korban um umat. Sampai disebutkan oleh para ulama, semua pertikaian, semua pertengkaran akan mudah didamaikan kecuali pertengkaran yang modalnya dari dengki susah diberesin. Hmm. Kalau sesaat tiba-tiba berantem gitu itu wajar. Nanti diketemukan di tengah-tengah ustadz selesai. Tapi kalau sudah modalnya dengki susah ini. Dengki itu apa Bapak Ibu? Merasa nggak seneng, kalau ada orang lain diberi nikmat oleh Allah. Lu itu dengki itu. Nggak seneng, sesek dadanya. Kalau ada orang dikasih nikmat, sesek, sesek hati-hati. Menjadikan amal kebaikan tidak ada nilai, nilainya. Awas, perhatikan. Maka ayo pulang dari tempat ini evaluasi orang tua kami. Pulang dari tempat ini evaluasi. Eh, kamu suka ngaji loh. Kamu Al-Quran dibaca. Jamaah Al-Bahjah. Buya Yahya Loh hatinya kok masih ada dengki. Hmm. Kalau hatinya dengki Bapak Ibu nggak ikut rombongan Imam Ghazali. Imam Ghazali itu terkenal ahli tasawuf. Orang ahli tasawuf itu apa? Pendekatan kepada Allah itu dengan membersihkan hati. Dan memang Bapak Ibu, yang menjadikan orang dengki, sakit hati, hasut, itu ternyata memang sebabnya adalah dunia. Sebabnya duni, dunia. Gak ada dengki urusan akhirat tuh gak ada. Ada? Ya Allah, itu tetanggaku bangun malamnya kok rajin. Ada yang sakit hati nggak ada. <laughs> itu kok puasa Senin Kemis kok rajin gitu. Nggak ada yang sakit hati. Memang bab akhirat nggak ada. Bab akhirat nggak ada di dengki. Kalau bab akhirat bukan dengki, gipto. Jadi ada perasaan cemburu, kagum kepada orang kok bisa dia itu ya. Sudah cacat kayak gitu, gak bisa jalan kakinya lumpuh, tapi kok masih rajin sholat berjamaah. Loh ini ini bukan dengki itu, hipto, cemburu, pengen kayak gitu. Makanya kalau urusan akhirat itu adanya hipto, kecemburuan pengen niru seperti itu itu hipto. Tapi kalau dengki itu ketidaksenangan kepada nikmat yang diberikan ke orang lain dan ujung-ujungnya dia pengen nikmat itu pindah kepada dirinya, orang lain nggak boleh diberi nikmat. Tuh. Dan orang dengki ini orang tua kami subhanallah. Hidupnya capek. Dan saya yakin kita semuanya ada porsi kedengkian Bapak Ibu. Ada. Ada yakin. Harus ada itu. Karena kalau kita nggak nyadari diri kita ada penyakit, ya nggak bakal berobat kita. Makanya kalau kita berbicara dengki, nggak usah noleh kanan kiri. Oh tetanggaku itu kayaknya kalau ngomong nyelkit terus, nggak perlu kayak gitu. Langsung ini loh, chef ini loh yang banyak dengkinya ini hatinya, langsung gitu. Nggak usah nunjuk orang lain. Lah kok mau toleh-tolehan ke kanan, ke kiri, noleh ke belakang. Ini yang ditoleh sendiri kita dulu, ini yang ditoleh. Ini yang dengki nih. Hmm tetanggamu gajinya naik, inti kok enggak lah, ini kok kok enggak mau tegur siapa maksudnya apa itu? Nah ini kan dengki. Hmm? Deng, dengki. Sehingga pada puncaknya dia itu paling seneng kalau yang didengki terkena musibah. Oh syukur. Oh, naudzubillah minalik ini Tetangganya kecelakaan. Oh, untung ya itulah. Beli motor enggak pamitan sama saya. Loh, emangnya uangnya siapa? <laughs> Kok harus pamitan? Eh, jadi macam-macam. Jadi senang kalau ada orang yang didengki itu kecelakaan. Naudzubillah mitalik musibah. Ya, tidak ada iman itu. Kalau ada orang kecelakaan kok kita senang itu nggak ada iman itu. Tandanya hati kita ada iman itu orang tua kami. Kita itu senang mencintai seseorang yang lain melebihi daripada diri kita sendi sendiri. Maka hati-hati, awas kedengkian ini akan menjadikan amal kebaikan kita nggak ada nilai nilainya. Mungkin dia tolak di hadapan Ka'bah. Bisa. Anda tahu ceritanya Fudola? Fudola? Fudola itu orang yang berambisi ingin membunuh Rasulullah. Dia tawaf di hadapan Ka'bah. Tapi ternyata hatinya hati yang benci dengan Rasulullah. Hatinya hati yang sangat dengki kepada Rasulullah. Sehingga apa? Walaupun dia tawaf di hadapan Ka'bah, biasanya orang itu kalau tawaf di hadapan Ka'bah nangis ini enggak tawaf di hadapan Ka'bah ternyata apa? Pengen nyari kesempatan Rasulullah lengah nanti dibunuh. Loh, coba lihat. Orang dengki itu kayak gitu orang tua kami. Nggak ngerti dia itu di hadapan Ka'bah, nggak ngerti. Orang-orang pada khusuk baca doa, malah dia nyari celah-celah pingin bunuh orang. Coba lihat. Ya inilah pendengki itu kayak gitu. Andaikan oleh Allah dibukakan mukjizat di hadapan dia, kalau dia dengki nggak bakal kelihatan. Hmm? bakal kelihatan. nggak bakal kelihatan. Anda tahu ceritanya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu beliau melakukan perjalanan yang jauh tiba-tiba di perjalanan itu ketemu teman ketemu teman kenalan akhirnya teman itu ngikut teman yang ikut pamit Nabi Isa izinkan aku ikut kamu kalau kamu mau ikut saya perjalanan jauh kamu harus membawa bekal membawa bekal ya membawa bekal bekal apa kira-kira ambil roti secukupnya Ternyata itu temennya pulang hanya punya roti satu. Nabi Isa pulang punya roti dua. Pulang di bawah. Di pertengahan jalan ditanya oleh Nabi Isa. Kamu bawa bekal apa? Saya bawa bekal roti satu wahai Isa. Oh satu. Kalau saya dua. Oh dua dia. <laughs> Sudah ngomong kayak gitu. <laughs> dua dia rotinya. Roti saya satu. Loh, coba lihat orang tua kami. Akhirnya ya sudah. Kemudian makanlah Bapak Ibu. Karena perjalanan jauh di pertengahan jalan dia beliau makan. Makan karena Nabi Isa punya roti dua kan? Punya roti dua, dia punya roti satu. Roti dia dimakan satu, rotinya Nabi Isa pun dimakan Nabi Isa satu, maka tinggal satu. Oh, punya saya sudah habis, dia masih ada. Kata dia orang tua kami. Punya saya sudah habis, dia masih a, masih ada. Akhirnya ya sudah perjalanan. Perjalanan orang tua kami, dia lapar. Lapar dia mikir, roti saya cuma sa satu sudah habis. Wah ini gimana ini? Ya sudahlah, nyari kesempatan saja. Kapan Nabi Isa lengah, tak ambil saja rotinya sepotong aja kata dia. Diambil rotinya sepotong, dimakan sama dia. Tinggal sepotong disisakan kepada Nabi Nabi Isa. Akhirnya di saat mau dimakan bareng, sebenarnya Nabi Isa pun mau membelah roti itu, membagi dibagi dua, mau dikasihkan, tapi dia buru-buru, hatinya kotor. Dari awal sudah seudon, ya kan dengki karena Nabi Isa, karena Nabi Isa dikasih lebih oleh Allah rotinya dua, ya kan, akhirnya dia nyomor duluan. Ya sudah karena saat itu rotinya rotinya tinggal separuh, maka Nabi Nabi Isa ngomong, siapa yang makan rotiku ini? Kata dia nggak tahu isangan gitu. Ya nggak tahu itu roti-roti ente kok nanya sama saya kata dia. Nggak tahu kata dia. Oh ya udah kalau gitu kalau nggak tahu bukan kamu yang makan, bukan katanya. Baik. Akhirnya orang tua kami Nabi Isa itu ingin melewati satu laut, eh, bukan laut, satu satu sungai, tapi sungainya sangat gede. Dalam lagi. Kedalamannya sangat dalam. Kata Nabi Isa, ayo kita nyebrang. Nyebrang pakai apa? Sudah, ayo bismillah bareng sama saya. Nyebrang Bapak Ibu. Karena Nabi Isa adalah seorang nabi, kekasih Allah, maka menyeberang sungai yang walaupun tidak ada alat untuk dipakai nyebrang, ternyata dikasih kemudahan oleh Allah bisa bisa berjalan saat itu di atas air itu. Sama orang tersebut. Setelah selesai berjalan di atas, selesai nyampe lah ke tepi sungai dan dia pun mengagumi ajib ini Nabi Isa ini. Saya nggak nggak tenggelam ini. Akhirnya nyampe di tepi sungai, sudah. Apa yang kamu kamu saksikan barusan? Subhanallah. Ini kehebatanmu wahai Isa. Mujizatmu ini wahai Isa. Kita harusnya tenggelam tidak jadi tenggel tenggelam. Baik. Kamu sudah tahu itu mujizat dari Allah? Iya. Baik. Saya mau nanya. Yang makan rotiku siapa? Sudah sudah ditampakkan mujizat kayak gitu itu. Iya kan? Yang makan rotiku siapa? Gak tahu Nabi Isa. Yang itu roti-rotimu kok nanya sama saya coba. Gak mau ngaku. Baru sedang lihat mujizat itu. Awas pendek itu pak. hati hmm? hati-hati. Kamu sudah ngelihat jalan di atas air kayak gitu. Gak tenggelam. Ditanya siapa yang makan rotiku tetap gak ngaku. Hmm. Akhirnya ya sudah. Berjalan lagi, berjalan, berjalan, berjalan. Lapar. Lah, lapar. Rotinya tadi dimakan bareng. Rotinya dimakan bareng. Karena roti tinggal separuh dimakan berdua kurang. Masih lapar kamu. Iya masih lapar wahai Nabi Isa. Kamu tahu biawak itu? Iya itu biawak misalnya. Biawak itu dipanggil sama Nabi Isa. Nyamper. Inti mau inti bakal tak makan kata Nabi Isa. Biawak itu mangguk-mangguk. Akhirnya sudah disembelih itu biawak dibakar. Dibakar, setelah dibakar dimakan, ya kan? Kemudian tulang-tulangnya dikumpulkan lagi oleh Nabi Isa. Dengan izin Allah bismillah jadi kamu. Jadi biawak lagi lari. Subhanallah, Nabi Isa orang tua kami. Nabi Nabi Isa. Dikasih mujizat. Nabi Isa itu mujizatnya apa? Mujizat Nabi Isa apa? Bisa menghidupkan orang yang ma yang mati. Mujizatnya Nabi Isa dipanggil melihat dia sungguh sudah dimakan habis tinggal tulangnya tok dikumpulin jadi lagi biawak apa yang kamu lihat barusan mujizat mujizat Allah untuk wahai Nabi Isa baik siapa yang makan rotiku kata Nabi Isa Gak tahu kok nanya terus sih. Emangnya saya kamu nuduh sama saya ya? Bilang gitu. Masih gak mau ngaku. Habis biawak. <laughs> Satu gak mau ngaku ini subhanallah orang orang dengki itu kayak gitu. kan? Akhirnya berjalan Bapak Ibu hingga nyampe ke padang pasir. Nyampe ke padang pasir lalu Nabi Isa menggenggam pasir itu. Menggenggam pasir. Jika Allah menghendaki ini pasir akan menjadi emas. Akan menjadi emas. Mana mungkin wahai Isa? Waduh. Kalau ngomong emas nyaut ya. <laughs> Kalau ngomong emasnya nyaut. Mana mungkin wahai Nabi Isa kata lo. Kamu nggak percaya kamu? Atas izin Allah apa yang nggak mungkin? Bismillah. Segenggam saat itu jadi emas bener. Segenggam apa? Pasir. Kamu pengen hmm, senyum dia. Pengen kamu? Ya terserah Nabi Isa. Kalau mau ngasih ngasih. Baik. Ini emas tak bagi tiga. Sepertiga milik saya, sepertiga milikmu, sepertiga milik orang yang makan rotiku. Hmm milik orang yang makan roti rotiku. Akhirnya dibagi Nabi Isa sepertiga, sepertiga lagi dibagi pada dia, sepertiga ini milik siapa? Afan, saya yang makan rotimu wahai Isa. Coba lihat. Orang dengki itu kayak gitu, Ibu. Jadi hitungannya itu dunia, mukjizat itu nggak kayak nggak kelihatan. Tapi kalau sudah dikasih emas, ngomong, saya yang makan rotimu wahai Isa. Akhirnya apa kata Nabi Isa? Baik, persahabatan tidak bisa dilandasi dengan kedengkian kayak gini. Persahabatan tidak, bisa dilandasi dengan kecintaan dunia seperti ini. Mukjizat berkali-kali ditampakkan oleh Allah di hadapanmu, kamu tidak mau mengakui itu. Tapi giliran emas ditampakkan di hadapanmu, kamu mengakui. Baik, emas ini milik kamu semuanya. Nabi Isa nggak mau ngambil. Bawalah dia emas satu geng, satu genggam. Bawa emas satu genggam. Ternyata apa? Dia mau pulang karena perjalanan jauh. Ternyata apa? Dia dihadang oleh perampok dihadang oleh perampok dan perampok itu tahu gelagatnya orang bawa barang berharga itu paling tahu maling itu ngerti pen, apa, pen, apa korbannya ini bawa sesuatu yang yang yang mahal sesuatu bernilai itu tahu akhirnya dihadang ini orang bawa apa kamu di tas itu enggak enggak bawa enggak mungkin ada sesuatu yang berharga baik aku bawa emas aku bawa bawa emas kasihkan ke saya. Ya nggak bisa kata dia. Kasihkan ke saya. Kalau nggak kamu tak bunuh. Mikir, oh mau dibunuh. Ya udah sekarang gini saja. Ini emas barusan saya ngambil dari temanku. Maka ayo sudah kita kerjasama saja. Separuh untukmu, separuh untukku. Separuh untukmu, separuh untukku. Akhirnya dibagi emas itu. Namun sebelum dibagi itu emas, ini orang yang punya emas mikir. Duh, harusnya dapat wutuh separuhan ini. Akhirnya apa dia mikir? Tak racun saja perampok ini katanya. Mau makan nggak? Mau makan nggak? Kata dia. Ayo, ayo makan, makan katanya. Ya udah makan, udah. Ini Mas pegang ya, pegang kamu. Tapi nanti tetap separuhan ya. Saya tak beli makanan dulu. Nyari makan. Si saat nyari makan, apa makanannya dikasih racun, dikasih ra, racun. Akhirnya dia datang membawa makanan. Kata perampok, ini kalau dibagi separuh sedangkan kita kan banyak dapatnya sedikitan mending kalau dia datang bawa makanan dibunuh aja dia ya kan dibunuh akhirnya datang dibunuh dia dibunuh perampoknya makan mati juga inilah dunia eh? dunia itu kayak gitu orang tua kami ya baik inilah ini sekilas cerita betapa hebatnya orang dengki itu kayak gitu ya kan nggak kelihatan Kebaikan yang ditampakkan oleh Allah tidak nam, nampak tapi kalau dunia kelihatan. Nauzubillah minda, mindalik mudah-mudahan kita dijauhkan dalam urus dari, dari urusan penyakit hati seperti itu. Baik kedengkian ini perhatikan jangan sampai kita ini ada urusan dengki. Andaikan kalau memang ternyata ada di dalam hati kita yang sering kita jelaskan oleh guru kita jelas. Cara mengobati kedengkian itu para orang tua kami memang sangat susah. Tapi di antaranya satu, saling mendoakan, mendoakan dalam kebaikan. Kalau sudah mendoakan dalam kebaikan, maka buktikan lagi saling memberi hadiah. Maka insya Allah dengan ini semuanya akan mu, akan mudah saat itu terkikis dengan namanya kedengki, kedengkian apa? Saling mendoa, mendoakan. Ibu kalau sakit hati sama orang, samperin datangi, kasih hadiah, kemudian didoakan. Dan inilah dari ahlaknya orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu kalau didengki kayak gitu. Beliau nggak pernah dendam. Tapi malah beliau datang membawa hadiah membawa hadiah. Tahadu, tahabu, saling memberi hadiah, maka terwujudnya namanya cinta. Saling memberi hadiah. Kemudian doa, panjatan doa di tengah malam, maka ini juga menjadikan bersihnya ha? hati. Baik itu yang kedua. Yang ketiga adalah wahawan muttaba. Hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu yang diikuti ada dua makna. Memang mengikuti hawa nafsu. Yang kedua adalah hawa nafsu itu tidak pernah mengajak dalam urusan ibadah kecuali pengen pamrih di hadapan manusia. ini tidak ikh, ikhlas. Jadi kelakuannya orang tua kami kelakuan bukan karena Allah. Hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai amal kebaikan kita yang kita lakukan bukan karena Allah, rugi. Rugi, rugi. Ya kan? Dan memang benar Bapak Ibu. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Ada orang itu kalau sholat di rumah belajar khusuk. Jadi kalau sholat di rumah belajar khusuk. Belajar khusuk bagaimana? Kok bisa dia kalau sholat di rumah belajar khusuk? Iya, karena dia jadi imam. Jangan sampai kalau saya jadi imam kesannya saya kurang khusuk. Jadi belajar khusuk di rumah. <laughs> Persiapan nanti kalau ke masjid jadi imam. Ajib. Jadi khususnya bukan karena Allah. Ada orang latihan takbir. Allah sampai gemeter ini. Apa? Biar dianggap khusuk. Kalau sholat sendirian Masya Allah Kayak capung minum air tapi kalau sholat banyak orang, masya Allah orang tua kami sujudnya ditambahkan lama, bacaannya dilamakan awas hati-hati. Inti sujud karena siapa, baca Al-Quran karena siapa, datang ke majelis karena siapa. Hati-hati jangan jangan sampai karena urusan riak, pak, pamer. Dan memang bapak ibu urusan riak itu susah, akan tapi kita harus memerang, memerangi. Sampai sering yang disampaikan oleh guru kami, riak itu seperti langkah kaki semut hitam yang berjalan di kegelapan hitam di atas batu hitam itu riak. Jadi riak itu masuk ke hati kita itu kayak langkah kaki semut hitam yang berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam. Loh ya Allah. Semut semutnya tok sudah kecil. Ini langkah kaki semut hitam yang berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam. Orang kalau nggak pernah mikir riak, dia akan terkena penyakit riak. Makanya kita harus evaluasi dong dalam urusan amal ibadah. Menambah amal ibadah itu Bapak Ibu gampang. Ibu menambah amal ibadah itu gampang, tapi ibadah berkualitas ini pilihan ini. Nggak ada sombong, nggak ada dengki, nggak ada riak loh, ini pilihan. Kalau menambah amal ibadah gampang, tapi ibadah yang murni ikhlas karena Allah ini susah ini hanya orang-orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin pasti dalam urusan kelakuan kita. Bahkan kata Imam Ghazali, kebanyakan amal yang kita lakukan hampir ada riaknya. Hmm. Hampir ada riaknya. Masih ingat nggak Ibu? Ibu kalau jalan ke masjid mau sholat maghrib bawa mukena itu kalau ada tetangganya diangkat ini. Tadi nggak ada tetangganya gini, males. Tapi ada gini. Kata hawa nafsunya, mulutmu jangan diam saja. Sambil ngomong, dikira biar kayak dikir. Nah gitu. Gitu kan. Kenapa? Karena ada tetangga banyak duduk di condol. Ya kan? Terus matamu nunduk dong. Masa Bu Haji matanya jelalatan nunduk-nunduk. Sambil dikir, coba lihat. Betapa banyak kita melakukan amal kebaikan yang nyetir hawa nafsu kita karena ingin hebat di hadapan manusia. Hmm? Hati-hati orang tua kami. Ya, hati-hati. Bahkan ada orang tua kami. Koyonya kayak kayak sok-sok ustad. Baru pulang dari apa? Dari masjid. Setelah sholat berjamaah kan. Sholat berjamaah maghrib plus isya bapak ibu. Waduh ada teman-temannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya itu memang kesunahan. Tapi Assalamualaikum ada pamernya. Ini, ini loh baru pulang dari masjid ini. Baru pulang dari masjid. Ini kan musibah ini. Awas hati-hati orang tua kami ya. Jangan sampai ada riak ini. Lalu bagaimana Pak Ustadz? Ini sudah dibahas oleh guru kita. Bagaimana cara memerangi riak? Memang semuanya manusia ada jatah riak. Tapi jangan dibiarkan riak itu nongkrong di hati kita. Hendaknya kita perangi. Bagaimana kita memerangi riak? Memerangi riak bukan meninggalkan amal. Tapi tetap melaksanakan amal. Ya kan? Kemudian kalau ada riak, diperangi. Sehingga ulama membahas kalau kamu sholat di masjid kok bisa khusuk? Kalau sholat coba ibu jujur, anda kalau sholat di rumah sampai 10 menit atau enggak? Jujur. Tapi kenapa kalau sholat di masjid kok lama? Ini perlu perlu perlu di apa? Apa di tas penta apa itu? <laughs> ya kan perlu dicek itu kenapa itu? Kalau sholat di masjid lama orang tua kami. Ya iya, temennya banyak, tapi kalau sudah sholat di kamarnya sendiri, subhanallah. Sampai istrinya, bang udah sholat, udah. Ya Allah bang, baru kema, baru tadi ngambil wudhu, sekarang sudah katanya. Terus gimana Umi Ong sholat empat rakaat, mau lama gimana? Tapi kenapa kalau di masjid lama sekali? Sampai apa orang sujud tuh sampai digosok jidatnya itu. <laughs> kalau di masjid. Tapi kalau di rumah ya Allah kayak capung minum air. Ini musibah ini awas, jangan sampai harusnya nggak harusnya nggak ada beda dong. Di rumah maupun di masjid sama, sama. Tandanya orang ikhlas itu istiqomah, nggak ada perubahan. Mau banyak orang, nggak ada orang ibadahnya sa, sama. Kalau ada buya rame majelisnya, kalau nggak ada buya sepi. Loh ini hati-hati Jangan-jangan selama ini karena siapa kamu berangkat ini? Huh? Enggak insya Allah. Ini mungkin dikira libur ya. Iya kan? Wah ada buyanya ramai. Tapi kira enggak ada buyanya. Eh, kamu datang karena siapa? Hmm? Kamu datang di sini karena siapa? Karena Allah, bukan karena siapapun. Karena Allah. Yang berjuang karena Allah nilainya di hadapan Allah. Yang berjuang karena manusia, sampai kapan manusia akan memperhatikan kita? enggak bisa. Maka beribadalah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi memerangi riak bukan meninggalkan amal kebaikan tapi tetap melaksanakan amal kebaikan hanya saja kalau ternyata amal kebaikan itu kalau banyak orang lebih seneng maka nanti diperangi kalau ulang amal kebaikan kita ditambah lagi melebihi dari amal kebaikan yang kita lakukan di hadapan manusia manusia nih Bapak kalau ternyata di masjid baca Al-Qur'an ada orang itu Bapak Ibu saya seneng baca Al-Qur'an di masjid tenang, khusuk. Badal bukan tenang, tetangganya banyak yang dengar itu. Ya kan? Ya kan katanya gayanya tenang, khusuk, baca Al-Qur'an di masjid katanya. Bisa satu jus, dua jus, nggak terasa. Iya, uang temannya semuanya pada denger. Apalagi waduh Bu Haji, suaranya enak juga ya. Fase sekali. Waduh, tambah lancar ngajinya. <laughs> Tapi kenapa kalau di di rumah Masya Allah. Jangankan buka satu jus Bapak Ibu, satu lembar kalah dengan televisi. Hmm? Kalah dengan televisi, ayo mau ngomong ikhlas karena Allah. Ya. Makanya dari itu, kalau jenengan banyak orang bisa satu jus, maka Anda pulang di kegelapan malam, di malam hari Anda ngambil dua jus. Kurang ajar kamu hawa nafsu ya. Giliran banyak teman-temanku, apalagi banyak yang muji, dua jus lancar. Ya. Giliran nggak ada yang muji, satu lembar aja kok berat. Enggak, malam ini harus dua jus. Jadi biar kapok ini orang tua kami. Hawa nafsunya biar ka, biar kapok. Ya kan? Kalau kota infak hari Jumat, subhanallah, ya kan? Kan banyak itu. Dari awal itu sudah mikir. Dari awal sudah mi, sudah mikir. Nanti jangan sampai keliru ngambil 500-an. <laughs> ya kan? Harus disetting. Ini kan banyak orang, minimal 5000 aja lah. Nah, kan gitu, 5000. Bahkan ketukar 500 orang dibalikin lagi ngambil 5000. Kenapa? Karena banyak orang ya. Awas hati-hati. Di saat Anda banyak orang ngambil yang lebih banyak, maka di saat tidak ada orang pun harus ngasih lebih banyak. lebih banyak. Itulah cara cara memerangi ri, riya dan riya ini para orang tua kami hati-hati. Pokoknya menjadikan amal kebaikan gak ada nilai nilainya. Sampai disebutkan inna syahida yuk maru ilan nar. Sesungguhnya orang yang mati syahid mati membela agama Allah disuruh masuk neraka. Kaget orang mati syahid, ya Allah, ustud hitu fi sabilik. Aku mati di jalanmu. Lah kok disuruh masuk neraka ya Allah. Kata yang mati syahid. Apa? Inti itu melakukan itu bukan karena aku. Memang inti berperan di jalanku. Tapi engkau engkau ingin dianggap seorang pahlawan. Pejuang. Ini kan. Meramaikan majelis. Meramaikan ini. Siapa dong DKM-nya? Siapa dong ketuanya? Fakat kilta. Sudah dikatakan kamu pejuang ada di dunia, tapi di akhirat sekarang nggak ada masuk neraka kamu. Nauzubillah min dalik. Suruh masuk neraka Bapak Ibu. Makanya hati-hati. Itu yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga apa yang ketiga? Wa ijabul mar'i binafsi. Kagum, bangga dengan amal yang dimiliki. Awas. Kalau hati itu sudah ada bangga, maka nanti ada perendahan sehingga muncul anak lagi sombong. Bangga. Apa yang kamu banggakan dalam urusan ibadah? Wong modalnya semuanya Allah. Yang menggerakkan ibu ke sini siapa? Allah. Apa yang kita banggakan? Hmm? Yang ngasih mobil itu siapa? Allah. Yang ngasih motor itu siapa? Allah. Yang ngasih kesehatan siapa? Allah. Lu modalnya semuanya dari Allah lah kok bangga itu. Harusnya tawaduk dong. Menjadi ahli sholat bangun malam semakin tawaduk. Ahli majelis semakin tawaduk bacaan Al-Qur'annya berjujur semakin tawadu, nggak ada rasa bangga sendiri itu nggak ada. Ya. Makanya cara memerangi bangga diri itu adalah kita hendaknya merenungi bahwasanya ini semuanya modalnya dari Allah dan tidak perlu adanya kita som sombong. Apa yang kita sombongkan orang tua kami? Gak perlu kita sombong dengan urusan amal ibadah. Ini semuanya modalnya dari Allah. Yang memberi hidayah adalah Allah. Bahkan sampai disebutkan orang tua kami. Allah itu di dalam menerima amal kebaikan sangat ketat Bapak Ibu. Allah di dalam menerima amal kebaikan itu sangat ketat. Sampai disebutkan dalam satu hadis yang sangat panjang. Ada seorang hamba memiliki amal kebaikan. Pancaran dari amal kebaikan itu cahayanya mengalahkan sinar matahari. Saking hebatnya. Bayangkan untuk kami. Kebaikan yang dimiliki mengalahkan sinar matahari dikawal oleh malaikat. Mau dibawa oleh para malaikat menuju Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi sebelum nyampe kepada Allah harus melewati pintu langit pertama, pintu langit kedua, sampai pintu langit ketujuh hingga nanti nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat nyampe pintu langit yang pertama dan ternyata pintu langit yang pertama ini para tua kami ada penjaganya. Ada malaikat yang di, yang suruh menjaga pintu langit pertama. Allah itu sangat disiplin orang tua kami. Manajemennya sangat rapi. Ya ya wong Allah yang ngatur semuanya makhluk, yang menciptakan dunia. Makanya hakikat manajemen itu Bapak Ibu bukan dari siapa-siapa. Hakikat manajemen itu dari orang Islam. Ya kan? Lo coba pintu langit pertama ada yang jaga. Kedua ini gak asal-asalan ini. Kalau nggak ada kepentingan gak boleh masuk. Ya kan? Oh, jangankan jauh-jauh ke situ. Kita ini orang tua kami coba lihat. Diri kita ini kan dikawal dua malaikat, Rokib dan A, Atid. Ngapain Rokib Atid ini? Detail mencatat kelakuan ibu bapak. Ini ketawa, sekarang ngaji, nanti tidur. Oh ini disiplin Allah ini. Makanya nanti lembaran catat amal ke amal kebaikan kita. Tidak ada satu detik pun kelewat. Pencatatan amal gak ada. Makanya Allah itu mahadat yang disiplin sekali. Sampai naruh dua malaikat rokib dan atid. Gak ada yang kelewat. Betapa banyak nanti orang-orang hamba Allah malu di saat Allah membeber buku catatan amalnya. Kita sudah lupa, tak tanya Allah detail. Jam 1 maksiat, sudah gitu jam 2 tobat, nanti jam 10 maksiat lagi. Detail tulisannya Allah. Ini amal kebaikan. Sinarnya mengalahkan sinar matahari. Dikawal oleh para malaikat. Dika, dikawal. Masuklah langit pertama. Namun disetop oleh penjaga pintu langit pertama. Entar dulu, entar dulu. Mau kemana? Kami tugasnya membawa amal kebaikan ini menuju Allah. Dan sekarang saya minta izin untuk melewati langit pertama. Kata malaikat, entar dulu. Ini amal nggak boleh melewati aku. Kenapa? Aku malaikat di pintu pertama ini sebagai pengawas pergunjingan. Sebagai pengawas pergunji, pergunjingan. Ini orang memang amal kebaikannya banyak, tapi mulutnya suka ngunjing orang. Balikin amal itu, lempar ke mukanya, gak diterima oleh Allah. Subhanallah. Cahayanya mengalahkan matahari loh Pak. Bu, cahayanya mengalahkan matahari gak diterima. Kenapa? Mulutnya suka gunjing orang, dilempar amal kebaikan ke mukanya orang tersebut. Datang lagi amal kebaikan, bangun malam baca Al-Quran, itikaf di masjid, infak sedekah. Sama cahayanya mengalahkan cahaya matahari, dikawal oleh para malaikat. Ternyata pintu langit pertama mengatakan, mangga lanjut, ini memang hebat amal ini, dia nggak pernah gonjeng orang. Nggak pernah gonjeng oh, nggak pernah gonjeng orang. Nyampe lah satu langit yang kedua. Apa langit yang kedua? Kata langit yang kedua, penjaga langit yang kedua, antar stop dulu nggak boleh dia melewati aku. Aku adalah malaikat pengawas keangkuhan. Oh, keangkuhan. Maksudnya gimana? Ini orang memang nggak pernah gonjing, tapi angkuh kalau diingatkan susah, cengkal, pengko. Hmm. Karena pedewek. Apa? Lempar amal kebaikan itu ke dia. Nggak boleh, Bapak Ibu. Nggak boleh. Dilempar amal kebaikannya. Lewat lagi orang tua kami, langit yang ketiga, langit pertama, kedua, ketiga lolos. Langit yang ketiga ternyata apa? Langit ketiga ternyata penjaga dari kesombongan. Pengawas kesombongan, memang dia nggak pengko, tapi ternyata dia sombong, suka meremehkan orang, lempar ke mukanya. Ada lagi nanti langit yang keempat, apa? Ujub. Oh, ujub. Ternyata nggak lolos, dilempar lagi. Langit yang kelima apa? Tidak ada cinta kasih dengan sesama. Memang gak ada gak ada gunjingan, gak ada sombong, gak ada ucup Tapi ya Allah, gak pernah ada kasih sayang dengan sesama. Tetangganya masya Allah lapar, dia asik enak makan. Tetangganya izin pinjam uang gak dikasih. Pokok gak ada kasih sayang sudah. Ya. Ahli surga adalah orang-orang ahli kasih sayang. Kata malaikat lempar itu amal kebaikan ke mukanya. Langit keenam juga sama langit ketujuh. Langit ketujuh. Ternyata langit yang ketujuh ini adalah ikhlas. Aku disuruh oleh Allah untuk mengawasi keikhlasan. Aku menemukan orang ini memang amal kebaikannya sangat banyak. Bahkan sampai disebutkan waktu waktu amal kebaikan itu sampai langit ketujuh itu dikawal oleh 3000 malaikat. Subhanallah. Jadi langit pertama lolos, dua, tiga, empat, gila langit ketujuh nggak lolos. 3000 malaikat ngawal kebaikan. Kenapa? Aku adalah malaikat pengawas dari keikhlasan. Dia melakukan itu semuanya bukan karena Allah. Dilempar lagi. Masuk neraka itu orang. Sampai akhirnya terakhir orang tua kami lolos. Sampai langit ketujuh. Hingga nyampe kepada Allah. Ternyata Allah menjawab. Aku lebih tahu daripada engkau semuanya wahai malaikat. Ini orang gak ikhlas. Lempar semuanya ke, ke mukanya. Subhanallah. Detail Bapak Ibu. Mu'ad bin Jabal mendengar cerita ini orang tua kami nangis Bapak Ibu ya Allah betapa susahnya ya Rasulullah di dalam amal kebaikan itu diterima oleh Allah sebegitu detailnya seperti itu sebegitu sebegitu ketatnya Allah menjaga amal kebaikan manusia lalu bagaimana dengan amal-amal kami ya Rasulullah kata sobat Mu'ad bin Jabal kata Nabi Muhammad Mu'ad bin Jabal itu semuanya menjadi mudah kalau Allah yang menghendaki Loh kalau Allah menghendaki kebaikan kepada kita semuanya mudah orang tua kami. Makanya kalau Allah mencintai kita, memberi kerahmat kepada kita, walaupun kayaknya disiplin kayak gitu orang tua kami akan mudah terlewati. Kenapa? Karena Allah sudah kasih cinta dengan ki, dengan kita. Jadi semuanya itu adalah atas petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Maka Muad, mulai sekarang kamu istiqomah. Jauhi dari hal-hal yang menjadikan sebab malaikat tidak mengambil amal kebaikanmu tadi itu. Jangan gonjing orang, jangan sombong, jangan pengko, jangan ujub, jangan riak. Lakukan semuanya karena Allah, karena Allah. Jadi itu semuanya mudah Bapak Ibu apa? Kalau kita dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang tua kami tiga hal yang menjadikan amal kebaikan orang itu bina binasa, tidak ada nilai nilainya. Apa yang pertama? Dengki. Yang kedua, riya. Yang ketiga, oh, ujub. Dan ini termasuk induk dari segala penyakit hati. Induk dari segala penyakit hati itu tiga ini. Nanti muncul nanti jelek prasangka, muncul pengadu domba, ini ini dari tiga ini modelnya. Ya, dari dari tiga maka ayo orang tua kami pulang dari tempat ini kita bersihkan hati kita dan selebihnya daripada itu. Selain kita melawan, dilawan, dilawan dari urusan hawa nafsu tadi, yang lebih penting adalah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah bersihkan hati kami, ya Allah, sebagaimana Engkau telah membersihkan hati Nabi Muhammad, membersihkan hati para sahabat, maka bersihkan hati hati kami. Baik inilah orang tua kami yang bisa kami sampaikan singkat saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selanjutnya barangkali ada mau ditanyakan dipersilakan. Wallahu a'lam bisawab Syukuran kasiron kami ucapkan kepada guru kita Ustadz Syekh Abu Hanifah atas ilmu dan nasihat yang beliau sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, jamaah sekalian, para pendengar radioku di mana saja Anda berada. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi jamaah yang ingin bertanya berkaitan dan pembahasan yang telah disampaikan oleh guru kita, kami berikan uh, dua kesempatan yang uh, bertanya. Satu ikhwan dan satu akhwat. Baik, siapa yang akan bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya mau bertanya tentang uh, Apakah malaikat itu bisa mengerti keadaan dalam hati kita Dalam artian uh, Ini uh, ini amal ikhlas atau enggak gitu. Terus karena uh, ada hadis bahwa uh, Allah berfirman kalau campakan yang ini dan terima yang ini gitu. Berarti malaikat tidak tahu bahwa kualitas amal kita itu ikhlas apa tidak gitu. Terus uh, yang kedua apakah uh, hati saya hati ini misalkan kotor tapi belum sempat saya lakukan tindakan itu mendapatkan pahala atau mendapatkan dosa? misalnya dicatat atau tidak sama malaikat. Kalau niatnya jelek tapi belum sempat ngelakuin kejelekan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ustaz, dengki, iri, ujub, sombong memang sesuatu yang sangat halus dan kita semua sulit untuk menghindar. Uh, di dalam diri kita pasti ada perasaan itu. Bagaimana atau doa apa yang bisa kita panjatkan kepada Allah agar kita terhindar dari sifat tersebut? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan pertama adalah tentang apakah para malaikat itu ngerti apa yang ada di dalam hati kita? Khususnya urusan ikhlas riya. Para malaikat itu tidak tahu keikhlasan seorang hamba, tidak tahu. Karena keikhlasan seorang hamba itu rahasia diri seorang hamba dengan Allah. Jadi nggak ada tahu malaikat. Malaikat itu tahu kalau dikasih ilmu oleh Allah. Contoh, malaikat pertama bagian gunjing orang. Berarti ilmunya ya memang urusan pergunjingan. Selebihnya daripada itu nggak bisa. Disebutkan di saat perebutan khalifah di muka bumi ini, malaikat akan merasa dirinya lebih hebat daripada Nabi A, Nabi Adam. Tapi ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh nyebutkan satu dua satu dari dari pekakas barang di dunia Nabi Adam, oh, malaikat tidak ada yang tahu. yang tahu. Kenapa? Karena memang ilmunya oleh Allah dikasih itu itu saja malaikat. Tapi Nabi Adam ternyata diajarkan oleh Allah urusan-urusan dunia sehingga dari situlah bahwasanya Nabi Adam kelihatan sekali bahwasanya keilmuannya lebih hebat daripada malaikat sehingga para malaikat legowo menerima keberadaan Nabi Adam menjadi khalifah di muka bumi ini. Ya. Jadi para malaikat itu tidak ngerti mana yang ikhlas yang sesungguhnya tidak tahu kecuali diberitahu oleh Allah. Bahkan para malaikat itu tidak akan ngerti siapa yang dicintai oleh Allah kecuali Allah yang menceritakan mencintai hambanya baru malaikat ngerti. Sampai disebutkan dalam riwayat Allah itu kalau mencintai hambanya pasti dikumpulkan para malaikat. Hei para malaikatku dengar ya, aku mencintai fulan bin fulan. Maka cintailah mereka semuanya. Maka para mengatakan, eh Allah mencintai dia, Allah mencintai dia, Allah mencintai dia. Jadi semuanya para malaikat itu perintahnya atas petunjuk Allah. Kalau oleh Allah nggak diperintah nggak bisa, nggak bisa ngerti dan tidak bisa ta tahu. Ya, makanya malaikat itu tugasnya itu ya sesuai perintah Allah dan tidak pernah melanggar para malaikat. Para malaikat jadi tidak tahu isi hati manusia, malaikat tidak tahu yang tahu adalah seorang hamba hanya dengan Allah saja. Kalau urusan keikhlas, keikhlasan. Bahkan malaikat rokib dan atid yang ada di kanan kiri kita. Yang mencatat amal kebaikan dan kejelekan. Itu nggak ngerti hamba ini ikhlas atau tidak. Karena memang tugas yang mencatat amal kebaikan. Tok. Yang tahu adalah Allah. Sesungguhnya Allah dat yang mengetahui sesuatu yang gaib. Malaikat tidak tahu kecuali diizinkan oleh Allah tahu barulah malaikat tahu. Wallahu a'lam bisawab. Adapun yang kedua, jika seseorang berniat jelek akan tapi tidak sempat melakukan ya kan apakah dicatat kebaikan dilihat dulu nggak sempat melakukannya itu karena apa karena gini orang tua kami ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wahai orang-orang yang beriman takwalah kepada Allah ya takwalah kepada Allah nanti di akhir dengan itu semuanya engkau akan menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi syaratnya adalah iman dan takut kepada Allah. Iman dan bertakwa kepada Allah. Yang bertakwa pasti iman, yang iman belum tentu takwa. Ya kan? Iman itu apa? Percaya adanya Allah, tapi kadang belum takwa, masih maksi maksiat loh. Ini kan masih maksiat. Kamu iman nggak kosong? Iman, yakin Allah ada, yakin. Kenapa kemarin kok judi? Nah, ini kurang kurang takwa ini. Tapi kalau takwa pasti beri beriman. Di, di sini dilihat kamu tidak melakukan maksiat karena apa? Karena takut sama Allah tidak. Kalau memang kamu melakukan tidak melakukan maksiat, jadi punya keinginan mabuk, iya kan? Tidak, aku takut kepada Allah sehingga gak jadi. Bagaimana? Maka dicatat amal kebaikan sah satu. Dicatat amal kebaikan sah satu. Tapi kalau ternyata nggak jadinya karena apa? Yang jualan minuman keras tutup, ya kan? <laughs> Yang jualan wah ketunda ini. Kapan buka bu besok? Besok pagi. Ya sudah besok aja ibu. Sehingga sekarang nggak jadi maksiat, Tapi gara-gara tutup? Nah ini bukan ini, <laughs> ya kan? Bu, bukan bukan bukan bukan takwa itu. Iya kan? Kenapa? Karena tuh tutup. Atau mungkin ban bannya ban ban mobilnya, ban motornya bocor sehingga nggak jadi maksi, nggak maksiat. Tapi itu termasuk orang tua kami, itu termasuk juga termasuk cara apa ya tanda Allah mencintai dia. Dalam arti mencintai dia, kalau ada seorang hamba itu dalam urusan kemaksiatan kan kok ditunda-tunda terus, berarti Allah ini masih masih masih baik sama kita. Ya kan ditunda-tunda terus. Tapi dasar manusia ngikuti hawa nafsu, ditunda-tunda gitu ya nggak kapok. Masih aja berambisi. Akhirnya mabuk bener sudah. <laughs> Ya kan? Nah ini jadi intinya adalah kita itu meninggalkan kemaksiatan kalau karena Allah maka dinilai paha, pahala. Tapi kalau bukan karena nggak ada kesempatan, tokonya tutup lah ini bukan kan? Kenapa? Karena dia masih punya ambisi. Besok kalau buka bel, beli. Nah ini jadi ya ayuhaladina amanu ittaqullah wahai orang yang beriman takwalah kepada Allah Allah ini. Ya, yang iman belum tentu takwa, tapi yang takwa yang takut kepada Allah pasti beri, beriman. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama tadi Ibu, bagaimana ustaz kiat-kiat atau doa? Intinya Ibu, kalau kita sadar diri kita itu ada penyakitnya, maka ini adalah mukotima. Mukotima untuk sembuh. Yang susah itu Bapak Ibu kadang ada orang nggak merasa. Alhamdulillah Ustaz tadi jelasin masa ikhlas ya inilah ikhlasnya Wah ini yang yang musibah jadi nggak pernah mikir kalau dirinya yang yang bermasa bermasalah adapun urusan doa Bapak Ibu Allah Maha mendengar segala doa yang kita panjatkan ya mau doa Arab tapi ulama ada yang membahas orang tua kami kalau ibu ingin ikhlas perbanyak baca la ilaha illallah la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah, Allah tiada Tuhan. Aku sholat bukan karena Tuhan itu, bukan itu semuanya, kecuali karena Allah, Allah. Bukan karena tetanggaku, bukan karena suamiku, bukan karena apa mertuaku, tapi karena Allah, Allah. Jadi ulama kalimat tauhid, kalimat tauhid, kalimat ikhlas itu adalah la ilaha illallah. Ya. Bahkan ulama sampai menyebutkan kalau menyebutkan kalimat la ilallah illallahnya itu sampai dirasakan dalam hati la ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada yang aku sambah kecuali Allah. Nah ini ulama ada yang membahas bahwasanya itu termasuk adalah kalimat tau tauhid itu juga termasuk kalimat yang menjadikan kita akan mudah ikhlas. Permasalahannya Bapak Ibu, istiqomahnya susah. Jangan pernah Anda dalam sehari semalam kecuali 100 kalimat tauhid. 100 kalimat tauhid tauhid. Kemudian tambah lagi 100 istighfar. Kemudian tambah lagi 300 solawat. Sudah ini. Sehari semalam kalau bisa. Ya. 100 kalimat tau, tauhid. 100 kalimat isti, istighfar. 300 solah, solawat ini. Coba ini. di di Diistiqomakan. di Diistiqomakan. Orang kalau istiqomah akan mengundang karomah. Orang yang isti, orang kalau istiqomah Bapak Ibu akan mengundang kemuliaan dari Allah. Allah itu akan memuliakan siapapun yang istiqomah dalam kebaikan. Akan dimuliakan oleh Allah. Makanya istiqomah lebih mulia daripada karo karomah. Yang istiqomah pasti dikasih kemuliaan oleh Allah. Tapi yang dikasih karomah belum tentu dikasih keistiqomahan oleh Allah. Karena keistiqomahan ini puncaknya kemuliaan, puncaknya karo karomah. Makanya Bapak Ibu dalam silsilah ilmu tasawuf itu kalau ada orang bisa terbang di awan-awan atau berjalan di atas air itu nggak pernah dianggap orang tua kami. Maksudnya apa? Nggak perlu digede-gedekan. Tapi kalau ada orang subhanallah sholat tahajudnya istiqomah, berjamaahnya istiqomah, baca Al-Qurannya istiqomah ini baru dianggap dalam urusan kedekatan kepada Allah. Ya, ini. Kan? Makanya mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang istiqomah. Istiqomah baca ibu kalimat tauhid 100 sehari semalam ya istighfar 100 dan sholawat 300. ratus Mudah-mudahan dengan itu semuanya kita semuanya dibimbing oleh Allah dijauhkan dari penyakit-penyakit ha? hati. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? enggak enggak enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah ada amal perbuatan manusia ini yang membuat si pelakunya ini <clears throat> menjadi makhluk terburuk di dunia? Terus apabila memang ada adakah solusinya dari amal perbuatan itu? Terima kasih Tad. Baik Ibu-ibu Cukup Apakah ada Pak Ustadz Amal yang menjadikan manusia itu jelek Ya semuanya kemaksiatan itu menjadikan manusia jel, jelek Gak ada nilainya di hadapan Allah Allah semuanya kemaksiatan Zina, mabuk, makan yang haram, meninggalkan sholat, ini semuanya menjadikan Allah murka, jelek di hadapan Allah. Allah, Tapi ingat, di saat engkau melakukan kemaksiatan, yang paling dibenci oleh Allah dari kemaksiatan itu kepada pelakunya adalah apa? Putus asa. Allah paling benci dengan orang yang putus asa. Hmm? Putus ah, asa. Orang putus asa itu kurang ajar sama Allah. Mentiadakan kasih sayang Allah Seakan Allah seakan-akan Allah itu nggak pernah memberi maaf kepada hambanya. Makanya ada kemaksiatan yang lebih parah dari pada kemaksiatan yang dilakukan apa? Jelek prasangka kepada Allah seakan-akan Allah tidak bakal mengampuni, ini dosanya lebih gede. Makanya Allah benci orang di dunia itu dua. Satu iblis, dua orang yang putus asa. Itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ustadz agar supaya kita tidak putus asa? ya ngaji, belajar. Sering sering sering banyak kita berbicara Allah. Baca Al-Qur'an itu menjadikan sebab orang tidak mudah putus asa. Walaupun nggak tahu artinya. Karena Al-Qur'an itu ada sir, ada rahasia. Tahu ngerti yang dibaca ataukah tidak. Kalau Anda istiqomah membaca Al-Quran, akan ada ketenangan di dalam hati. Sehingga nggak mudah orang itu putus asa. Allah itu sangat kasih kepada kita orang tua kami sangat kasih. Allah itu tidak pernah memanggil pelaku kemaksiatan dengan kalimat he terkutuk atau apa nggak pernah. Bahkan sampai disebutkan Ya ibadi la taknatu min rahmatillah. Sampai disebutkan Ya ibadi alladzina asrafu al, alladzina asrafu ala anfusihim La taknatu mir rahmatillah. Wahai hambaku, orang-orang yang melewati batas akan dirinya. Kurang ajarnya pol-polan kepada Allah. Tapi kalimat yang diucapkan oleh Allah apa? Ya ibadi, wahai hambaku. Bukan hi tukang mabuk, tukang zina, pencuri, ini enggak. Tapi kalimat apa? Ya ibadi. Wahai hambaku, subhanallah. Maha kasih dan cinta Allah. Memanggil pelaku kemaksiatan dengan kalimat, ya ibadi. Dengan kalimat apa? Wahai hambaku. Orang yang melewati batas. Kurang ajar sekali. Apalah taknatumir rahmatillah. Jangan pernah kau putus asa dari rahmat Allah. Nah, makanya segede apapun dosa kita. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Allah maha kasih dan cinta. Minta maaf akan diampuni oleh Allah. Makanya Allah setiap hari Bapak Ibu kalau datang waktu subuh Allah membeber pengampunannya. Hal min mustaghfirin fa'afirul. Adakah waktu subuh ini meminta ampun pelaku kemaksiatan di malam hari? Mungkin malam hari zina, asal waktu subuh dia taubat, tak ampuni oleh Allah. Hmm. Kurang apa? Kalau nanti nyampe waktu maghrib sama Allah pun membeber pengampunannya. Hal mustaghfirin fa'afirolah. Adakah yang minta pengampunan di waktu sore kayak gini? Barangkali ada di pagi hari orang mabuk, zina, atau jual beli nggak bener. Ayo minta maaf ini sebelum matahari ter terbenam ini. Kurang apa? Sudah gitu malam ditambah lagi nanti sepertiga malam. Jadi Allah itu setiap saat memberikan pengampunan kepada hambanya. Karena Allah maha kasih dan cinta. Hanya saja kadang itu tidak tidak tidak bisa difahami oleh hamba. Kenapa? Karena kurang adanya el, ilmu. Makanya sering ngaji, insya Allah nggak mudah putus asa. Sering ngaji, tambah ilmu terus, tambah ilmu terus, tambah ilmu terus, tambah ilmu terus. Ya. Dan ingat, ada kalanya Bapak Ibu, orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, ada kalanya orang yang mendekatkan diri kepada Allah diuji oleh Allah satu, kadang diuji urusan ekonomi. Ya Allah, saya sudah istiqomah pengen bangun malam. Sudah istiqomah pengen bekerja yang bersih, benar. Lah kok diuji tambah serap kayak gini. Coba lihat. Awas, kalau anda nggak baik prasangka kepada Allah, hati-hati. Banyak orang di sini nggak nggak sukses. Hei, bapak ibu, yang diuji ekonomi itu bukan jenengan tok. Nabi Muhammad kurang apa? Tiga hari tiga malam nggak makan itu. Huh? Kurang apa? Apakah sujudnya beliau kurang? Bangun malamnya kurang. Kaki beliau sampai bengkak, Pak. Tapi kenapa masih diuji urusan rizki oleh Allah? Hmm? Makanya kata Imam Abdullah Haddad, hey, orang-orang yang rindu kepada Allah. Ada kalanya kamu itu lagi khusuk-khusuknya ibadah, itu eh, diuji rizkinya. Biasanya sebulan dapat 10 juta. Ya Allah satu juta aja nggak nyampe. Gimana? Ayo. Semakin dekat nggak kepada Allah. Nabi Muhammad subhanallah. nggak ada pengaruh. Antara beliau nggak punya uang, nggak punya uang, tetap sujudnya banyak. Sama. Orang yang rindu kepada Allah seperti itu. nggak ada pengaruh. Ada kalanya juga dibuka rezekinya oleh Allah, oleh Allah. Ya. Dan juga ada kalanya, hei orang yang rindu kepada Allah, ada kalanya engkau akan diuji oleh Allah. Ketemu teman-teman yang nggak mendukung, memfitnah, mencaci maki, mendolimi, ada. Ya Allah pengen serius ibadah kepada Allah. Lah kok ketemu teman tukang fitnah, kadang didolimi, kadang apa. Awas. Wa in alaikal bisabri. Hendaknya kamu sabar kalau teman-teman ketemu teman-teman kayak gitu. Jadi semuanya di dunia ini ujian, Pak. Ujian semuanya. Yang hebat ya yang sukses, yang gak terpengaruh dari ujian tersebut tetap istiqomah di jalan Allah, ya. Kalau nggak pengen diuji orang tua kami ya sudah mati aja dulu. <laughs> Mati nggak ada ujian, tinggal menikmati hasil dari dunia ini ya. Kalau mati nggak ada ujian, Bapak Ibu enak Ibu. Kalau mati, kalau mati nggak ada gak, gak diuji, tapi kita sudah menemukan hasil dari apa yang di dunia di dunia ya. Baik jadi seperti itu tidak boleh saat itu kita putus asa di hadapan Allah. Jadi semuanya kemaksiatan menjadikan Allah murka. Dan ingat, tidak ada kemaksiatan yang kita lakukan kecuali akan mengundang kemaksiatan lain untuk melakukan. Awas, jangan dibiasakan itu. Kalau sekarang ada orang berani, matanya jelalatan. Oh, di pinggir jalan kalau lihat perempuan, coba lihat. Kalau dia membiasakan matanya jelalatan, nanti nular. Mulutnya sudah mulai berani gunjing orang, telinganya sudah mulai suka dengar. Terus akan berentek Orang kalau sudah melakukan kemaksiatan sekali, nggak cepat tobat, akan semuanya anggota anggota tubuhnya mudah melakukan kemaksiatan. Sama orang yang melakukan amal kebaikan itu akan menular untuk mudah melakukan amal kebaikan yang lainnya. Makanya tidak ada istilah dalam urusan melakukan amal kebaikan itu jenuh. Sumpah gak ada. Gak ada orang bosen bangun malam, gak ada orang bosen tahajud, bosen sholat duha, enggak tapi amal kebaikan yang kita lakukan akan menjadikan mudah melakukan amal-amal kebaikan yang lain yang lainnya wallahu a'lam bisawab cukup insyaallah orang tua kami kita tutup dengan doa namun sebelum itu kita baca doa untuk guru kita mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala yang jelas orang tua kami beliau sekarang dalam keadaan baik semakin baik tidak perlu maksudnya ya khawatir wajar lah namanya rindu kepada beliau. Tapi ingat, di saat Anda khawatir atau takut, hendaknya Anda berdoa baik untuk beli, untuk beliau yang jelas beliau adalah baik. Insya Allah semakin baik hanya yang butuh istirahat toh, istirahat total. Bahkan kemarin sudah sempat live berapa kali di Masjid Raya Atakwa di mana? Di masjid di majelis eh, di pondok. Alhamdulillah sudah beberapa beberapa kali live dan insya Allah mudah-mudahan secepatnya akan bergabung dengan kita semuanya. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan penyakitnya cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Cepat diberi kesembuhan total oleh Allah Subhanahu wa taala.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 Akan tapi mulai malam ini ya Allah Bimbing kami semuanya untuk bisa mengamalkan amal kebaikan Yang kau anjurkan ya Allah mengamalkan amal kebaikan yang kau perintahkan ya Allah jangan sampai kami ini pandai mencari ilmu tapi amal tidak ada ya Allah maka mulai saat ini jadikan kami ahli bangun malam jadikan kami ahli Al-Quran jadikan kami ahli solat tahajud jadikan kami ahli solat duha jadikan kami ya Allah ahli infak dan sedekah dan jadikan kami ya Allah ahli solat lima waktu dengan berjamaah ya Allah perbanyak amal-amal kebaikan kepada kami ya Allah di dalam melakukan lakukan ya Allah Perbanyak amal-amal kebaikan kepada kami Di dalam kami melaksanakan ya Allah Agar supaya kami nanti mendapatkan pahala yang banyak Hingga nanti mengundang ridhamu ya Allah Dan tidak ada ridhamu kecuali di surgamu Dan sungguh kami semuanya rindu untuk masuk surgamu ya Allah Dan tetapi ya Allah kami mohon kepadamu ya Allah Jauhkan dari kami penyakit-penyakit hati ya Allah Yang menjadikan amal kebaikan kami tidak ada nilainya Jauhkan dari kami sifat sombong Jauhkan dari kami sifat bahagia bangga Jauhkan dari kami ya Allah Ria tidak ikhlas Jauhkan dari kami ya Allah Dengki hasut ya Allah Memang ini semuanya penyakit yang hampir menginggapi kami ya Allah Akan tapi kami yakin ya Allah Engkau mahadat yang bisa membersihkan hati kami Maka tidak ada yang kami minta Kecuali kepadamu Urusan bersihkan hati ya Allah Bersihkan hati kami ya Allah Bersihkan hati kami ya Allah Bersihkan hati kami ya Allah Siapapun yang duduk di tempat ini Bersihkan hati hatinya semuanya ya Allah. Lembutkan hatinya ya Allah. Jauhkan dari sombong, jauhkan dari dendam, jauhkan dari dengki, jauhkan dari riak ya Allah. Jadikan hati kami hati yang saling mencintai. Jadikan hati kami hati yang tawadu. Jadikan hati kami hati yang ikhlas ya Allah dan jadikan kami semuanya ahli surgamu ya Allah jadikan kami semuanya ahli surgamu ya Allah jauhkan dari kami sifat putus asa jauhkan dari kami sifat putus asa ya Allah dan jauhkan dari kami kemaksiatan apapun ya Allah sungguh di saat kau membimbing kami kami tidak akan terjerumus ya Allah jauhkan dari kami kemaksiatan apapun kemaksiatan zina mabuk-mabukan perjudian dan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya jauhkan dari kami ya Allah jauhkan dari kami ya Allah dan jauhkan dari keturunan-keturunan kami ya Allah anak-anak kami ya Allah yang sudah mulai menginjak dewasa jauhkan anak-anak kami dari urusan mabuk-mabukan ya Allah jauhkan anak-anak kami dari pergaulan bebas ya Allah obat-obatan terlarang jauhkan dari anak-anak kami ya Allah yang saat ini sudah merajalela ya Allah di sana di sini di sana di sana ini ya Allah. Mereka semuanya hampir para remaja ya Allah menjadi korban obat-obatan terlarang. Akan tapi kami mohon anak-anak kami mohon dibimbing ya Allah. Anak-anak kami mohon dibimbing ya Allah. Anak-anak kami mohon dibimbing ya Allah. Siapapun yang pernah terjumus dalam urusan itu ya Allah mohon diampuni dosa-dosanya. Siapapun yang pernah terjerumus ya Allah mohon diampuni dosa-dosanya. Beri hidayah ke dalam hatinya untuk bisa bertobat ya Allah. Ya Allah panjangkan umur kami dalam keadaan toa dan sehat walafiat dan kabulkan hajah-hajah kami ya Allah. Kabulkan hajah-hajah kami. Siapapun yang duduk di tempat ini semuanya memiliki hajah mohon dikabul ya Allah. Siapapun yang duduk di tempat ini mohon dikabul hajah-hajahnya ya Allah. Mohon dikabul ya Allah. Mohon dikabul haja yang utama ya Allah, haja guru kami ya Allah. Mohon cepat beri kesembuhan. Mohon cepat beri kesembuhan guru kami ya Allah. Jadikan sakit yang dirasa peleburan dosa, pengangkatan derajat, pemberian pahala di hadapanmu ya Allah. Dan siapapun yang sakit mohon ya Allah cepat diberi kesembuhan. Siapapun yang sakit dari guru kami dan keluarga kami ya Allah, tetangga kami, saudara-saudari kami ya Allah mohon cepat beri kesembuhan ya Allah. Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Jauhkan dari kami cinta dunia Ya Allah Jauhkan dari kami cinta dunia. Cinta dunia awal dari segala masalah. Jauhkan dari kami ya Allah. Jadikan dunia di tangan kami. Jangan kau jadikan dunia di hati kami ya Allah. Jadikan hati kami hati akhirat. Jadikan hati kami hati akhirat. Jadikan hati kami ya Allah hati akhirat. Ya Allah, ya Allah. Panjangkan umur kami dalam keadaan toa dan sehat walafiat ya Allah. Panjangkan umur kami ya Allah dalam keadaan taat dan sehat walafiat dan kelak jika Engkau akan mencabut nyawa kami dan itu pasti ya Allah. Pasti akan engkau, engkau mencabut nyawa kami. Pasti engkau akan mencabut nyawa kami. Akan tapi kami mohon. Kapan engkau akan mencabut nyawa kami? Kami mohon. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan iman. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah. Cabutlah nyawa kami ya Allah dalam keadaan kami baik.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 wabillahi taufiq wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh